Man nih wong asbata iku netepno sapa man di nafsihi maring awak dhewe man. Orang yang menganggap dirinya tawaduan ing tawadu, wong sing netepno awak ing rasa tawadu. Fahuwa monggo teman wal diri wong sing sombong. Hakon kelawan nyata. Jadi wong kok ngerasa e tawadu iku wong sombong. Kau tawadu itu derajat paling dhuwur. Nek nah, kowe ngerasa sopan berarti ngerasa wong paling dhuwur. Nah wong apik sombong sithik-sithik, kok wong ngerasa sopan malah paling sombong kowe <laughs> maling napa kowe wong wong kuper-kuper ono mlete terus ngukum, wong kok mlete ning ngono gak ono akhlak terus kowe wong iku kaya aku mesti ning ati terusane ngono iku wis mesti <laughs> Jadi malah nih kalau nih seneng sombong, wong sombong lu yakin di bangka wadu, wong uang merasa tawadu, berarti hakikatnya wong paling sombong. Man asbata li nafsihi tawaduan fawa al mutakabbiru hakon. Misalnya ono wong melewete sewong wong ora ana wong lanyah Quran kaya aku ora ana wong lumo kaya aku jare sing ora lumo ora apa Quran wong kok sombong sopan sih kaya aku kaya sing ati ya dene iki ya nopo lho nopo sombong mergo nganggep wong liya ati kaya dik Kira hikam, ini man asbata li nafsihi tawaduan, fahuwa al-mutakabiru, hakwa, usung bener-bener wong sombong. Kota tawadu itu makom paling dhuwur. Lah nek ning ngerasa tawadu, berarti ngompo apa itu paling nopo? Paling nopo dulu. Nah kecuali ngeten itu sakit nglawan tawadu. Kalau cerita sing nyata-nyata ini Dewi sahabat-sahabat. Umar itu kan Amirul Mukminin, dia sangat sukses. Fatahal Amsor, dia bisa menalukan beberapa kota. Pernah terlintas di hatinya tuh bahwa saya ini khalifah paling sukses. Suatu saat ada acara pidato, pokoknya acara syukuran. Umar kan pidato sampai Amiril Mukminin. Ini pidato mengatakan tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah pemuda dari Bani Makhzum. Kecil saya, iku buruh neng bulikku, kholi iku bulik. Gara-gara aku ora iso mangan, bulikku buruh kon menek kurma. Tiap sak penekan iku tiga ekor mosito. Akhirnya udah bisa mangan gak mati. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> Jadi uangku kaget kaget Wih, amir iya, mukminin tuh cerita anak cilik tahu buruh. Itu kalau cinta ini kan rumah sana ini kan pidato tata negara, tata ekonomi jilid biro. rumah sana kan gawe solusi-solusi nabo, Solusi-solusi nabo Kenegaraan no, dene amir barang per cerita kita koi deh. Salman, kenapa Anda pidato demikian? Khudis nafsi. Saya, nafsu saya mengatakan bahwa saya ini khalifah terbaik. Saya punya sekian prestasi. Maka saya lawan dengan cerita-cerita bahwa saya hanya seorang Bani Mahzum yang untuk makan saja saya harus buruh. Yang untuk makan saya, saya harus buruh. Yaitu untuk menaklukkan nafsu. Mari wong tahu diutang yo ape mari itu. tapi kita terus no ya cukup pisang bindo semana tak tahu. ya wes Mletemu ngono jebule tau utang, tau buta apa. Waduh sampean di syahwat, mletemu masuk cobaan serbanan orang wedok ya syahwat. Sakjane ngono iku apik, ben marai tawa tawa. Ngono kok ngrasa tawa gue komentari mau. Pulau alim sombong, pulau apal Quran sombong, pulau suka sombong. Nanti ini hukum uang sombong nanti jadi hakim pemutus bahwa orang sombong tidak ini yang sombong. Uang nggak jadi hakim tertinggi, pemutus mutus dia sombong tahu. Ibu itu, itu, Oh iya, nah ketika Anda memutus orang dia sombong, gua kok sombong ngono. Berarti Anda ini seorang hakim besar yang menfonis bahwa itu sombong ini ndak. Memposisikan hakim sombong kok. <laughs> Wong kok tukang evaluasi terus dia keputusan. Terus dia kok hakim sing memutusno iku sombong iku ora, dia niku seorang ora pangeran sapa kok saya mau disiki sombong iki. Man asbat alinafsi tawadu'an fahuwa al al-mutakabbirun cara hakone bareng benar-benar takabur. Jadi hikam itu yang benar. Ya lu sombong kok kan kan bangen-angen lho. Saiki misalnya ana wong mlete. Cek wong alim, cek hafal Quran, cek wong pejabat. Mlete saya ini karenanya gini sukses terus kowe wong kok sombong Mesti ning atimu ora koyo aku, ora koyo ini. Berarti Anda penyeleksi kan? Anda hakim agung yang memutuskan dia Kok kowe sing ngecap. Lah ngecap itu luwes sak dhuwur kan derajatnya lebih Tinggi, Ini disebut bahwa al-mutakabiru. Iblaisa ora iblaisa krana ora ana apa atawadu apa tawadu. Ora ana iku ila arifatin kecuali derajat sing paling dhuwur. Ora ana tawadu kecuali derajat sing paling dhuwur. Muga tawadu man tawadu arafa huwa. Famata asbatta. Mongko semangsane netepno sira li nafsi kamaring awak dhewe sira. Kowe netepno tawadu aning tawadu fa anta mengoti sira al mutakabbir wong sing sombong Ini sing ada jowo salah kabrah ada jowo nak wong tukang ngrasani tukang hukum wong liya sombong ini dianggap sopan iku sing salah kabrah ana cara ada wong tasawuf wong hukum wong liya sombong dhekne ora sopan lho iku sing paling apa ya ada jowo salah kabeh ning ada jowo wong anggere komentari wong sombong sawane dhekne sing sopan Apa ada jowo nyelamet awake dhewe tapi nek cara hikam wali. walian wong rasa sopan iku wong paling nopo Jelas kula niku sakniki umur kula pun di atas 40. Niku kula kancanan wong sopan mbek sombong seneng wong sombong. Wong sombong relatif napa nggih ngawure iku terkendali. Kula nu ditonggo marat. Suwombonge ra karo nek wong ra seneng kula luwih akrab. Mengenai tentang tangklek kesum kok kancanan sombong. Aku seneng kancanan sombong. jadi eling nek mati pangeran jadi semua suwombonge pun. Dia ngomong ke gitu, aku gus melarat lah, mau lah kan tunduk gue sing suka, murah be wong Aku ada orang mangan timbang inon. Semua pengiran, tapi kalau malah seneng. Tantu pria punya selera. Iya ketemu wong melarat itu waktu ra sombong malah mau berkata. Semua cerita anak loro, duit ra itu itu masalah kok. Jadi kalau ibunya nih pengiran itu masalah kok. Dirangen-angen kok. Kok sopan sombong tangan-tangan. Perkara ini sing sombong itu ngitung nikmati Allah. Sing sopan sawangane cara Jawa sopan. Panen ini menira panen. Mesti cerita anak loro ini ini. Angen-angen nah, aku lho, kula piyambak kula ini pengagum kitab-kitab hikam niku seneng wong sombong timbang wong tawadhu. Sekarang wong tawadhu kuwat. Kecil wong tawadhu nak cerita. Dunia kira rusak, kiai rapot peduli masyarakat, desa kene wis ora ono syariat mlaku. <laughs> aku cara mlaku terus jadi hakim tukang inventarisir iki syariat mlaku, syariat macet. <laughs> Koyok DPR itu tukang ngono tukang koreksi. Itu cuman lain nah, ya, dewe kanji Nabi, ini kita hadis yang diriwayatkan ulama-ulama, Ila kola rojilu halakat nasu fahuwa ahlakuhum. Nah, ana wong komentar dunia wis rusak, fahuwa nopo ahlakuhum. Dia ini yang paling Jadi ya, dunia ini ki melakukan kersane pangeran, nono bulat ram bulat melakukannya pangeran. Ini anu kalau seneng, nono imam becet sombong rumah. Masjid keserat harus dikira ramah melaku, ya, kudu buru, sikir melaku, malah seneng bukan tawaduk terus sak pengurus popo malah waduk terus ngono. Jadi famata asbat tali nafsihi tawaduan fa antal mutakab Nanti wong kok ngrasa tawaduk, wong liya sing takabur fa antal mutakab. Tapi ya Jawa salah kafe, Salah total. yang Jawa wong sing sopan dianggap sopan, sing sombong dianggap Nah, kecuali ngelawannya kata Sidina Umar wow. Saya seorang dari Bani Masyum yang bisa nyamakan itu buruh boleh saya kon menek kurma terus iso mangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kita gitu, ngomong suka-suka kali-kali pidato jadi cerita prestasi ini. Saya dulu iso mangan mereka utang terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu hebat